Naam, lil khuruji min fitnatil hizbiyah. Kita telah membacakan kaidah yang pertama hingga kaidah yang keempat. enam Dan uh, secara singkat Kembali saya mengulangi dari kaidah yang pertama yaitu al-i'tisam bil kitab was sunnah ala manhaj salafis salih. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah di atas manhaj para salafus salih, pendahulu-pendahulu salehnya di antara kita. Dan kaidah yang ke, kaidah yang kedua adalah meyakini dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hal itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dan selainnya adalah jalan kerusakan kebinasaan. Kita yakin akan hal itu dan membuang segala bentuk tashwish, naam, wasyukuk, bentuk keraguan-raguan, bisikan-bisikan, naam, Demikian kaidah yang kedua ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian kaidah yang ketiga hendaklah kita bersalu berselalu bersama para ulama al-kibar yang mereka dikenal sebagai pembela-pembela sunnah yang mereka dikenal sebagai ulama yang senantiasa membantah ahlul ahwa wal bidah dengan dalil-dalil yang ilmiah dan qawiyah khususnya dalam permasalahan-permasalahan kontemporer yang berhubungan dengan persatuan, perpecahan, keamanan, kerisauan kita kembalikan kepada mereka ulama al-kibar yang mereka termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ulil amr walau radduhum ila rasuli wa ila ulil amri Nah, mana ulil amri adalah khususnya para ulama-ulama al-kibar, para ulama-ulama senior. Sebagaimana diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin senantiasa manusia dalam kebaikan ma akhadul ilma an akabirihim. Selama mereka mengambil ilmu dari pembesar-pembesar mereka, wa an umanaihim dan dari orang-orang yang amanah di kalangan mereka. Faida akhadhu min sigharihim apabila mereka mengambil dari orang-orang yang kecil wasyirarihim dan orang-orang yang jelek yang tidak amanah halaku mereka akan binasa kemudian kaidah yang keempat yaitu annal ulama alladzina 'alal haq yatamayazun kita perlu mengetahui bahwa para ulama-ulama kita yang berada di atas al-haq ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka bertingkat-tingkat berbeda-beda tingkatan kajian atau pembahasan demi pembahasan dalam setiap masalah. Nah, ada yang tak khusus dalam pembahasan yang uh, khusus dalam pembahasan yang lebih khusus dan lebih rinci. Nah, ada yang tidak demikian tetapi pada bidangnya yang lain. Naam. Maka kita harus tahu bahwa para ulama-ulama kita yang berada di atas al-haq mereka bertingkat-tingkat sehingga dengan pengetahuan kita ini menjauhkan kita untuk mukallid dan ta'assub untuk fanatisme dan taklid karena semata-mata berdalilkan bahwa ada ulama-ulama kita yang berpendapat demikian lalu kita menutup mata dari kenyataan dari hakikat ilmiah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang mutakhassis, para ulama-ulama yang mengkhususkan waktunya dalam perkara tersebut. Nah, sehingga kaidah yang keempat ini menjauhkan kita untuk taklid dan ta'assub, untuk membabi buta, mengekor dengan buta-butaan dan ta'assub fanatisme kepada ulama tertentu dan meninggalkan ulama-ulama yang lainnya dalam kondisi berbeda dengan hakikat ilmiah kenyataan yang terjadi demikian pula dalam uh, dalil-dalil uh, ilmiahnya. Kemudian kaidah yang kelima ikhwani fiddin azzakumullah al-ulfatu wal mahabbatu lil salafiyyin wal lil masyayikh salafiyyin alamatun muhimmatun tumayyizu syakhs sidqan wa kadhiba fi mada tamassukihi bil manhaj salafi kama qala ba'd salaf man akhfa alaina bid'atahu lam takhaf anna ulfatuhu Naam berkata Syekh hafizahullah kaidah yang kelima adalah al-ulfa wal mahabba lis salafiyin hendaklah kita saling mencintai dan saling berkasih sayang terhadap salafiyin dan terhadap para ulama-ulama salafiyin. Kita perhatikan berkasih sayang dan saling mencintai karena Allah terhadap salafiyin dan terhadap para ulama-ulama salaf. Itu adalah alamatun muhimmatun. Alamat yang sangat penting. Alamat yang sangat prinsip yang membedakan seseorang dalam hal kejujuran dan kedustaannya. Nah, apakah dia benar atau dusta di dalam pengakuannya berpegang teguh dengan manhaj salaf. Naam. Yaitu bisa dilihat dari sisi ulfa dan mahabbah ini. Kasih sayang dan saling mencintai karena Allah di atas agama Allah di atas manhaj Allah terhadap sesama salafiyin, terhadap para masyayikh ulama-ulama salafiyin. Sebagaimana sebagian para salaf berkata, "Man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa anna ulfatuhu." Barang siapa yang samar bagi kita bid'ahnya, samar terhadap kita bidah-bidahnya. Lam takhfa ulfatuhu. Tapi tidak mungkin samar pada kita sifat ulfahnya. Sifat kasih sayangnya. Naam. Artinya, ikhwani azakumullah, Mungkin saja seseorang yang memiliki manhaj bid'ah atau hizbiyah tetapi terkadang dia bisa menipu kita dengan menyembunyikan bid'ah tersebut dan menampakkan sunnah sehingga kita terkecoh dan kita menyangka dia ahlus sunnah salafi itu mungkin tapi dalam perkara ulfah kasih dan sayangnya itu tidak mungkin Naam, dia sulit dan sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Dia bisa terus menerus berpura-pura dalam kasih sayangnya. Naam, mesti pada kondisi-kondisi tertentu nampak baik dalam hal ucapannya atau dalam hal sikap perbuatannya. Naam. Akan nampak bahwa memang dia tidak ikhlas. Dia bukan orang yang jujur di dalam mengemban manhaj ahlu sunnah wal jamaah bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Naam. Tetapi ternyata ada yang disembunyikan darinya. Naam. Karena ini ikhwani azakumullah merupakan kandungan makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin disembunyikan. Naam. Rasulullah SAW menyatakan kalam yang seperti ini diambil dari hadis sabda Rasulullah SAW. Al arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Roh-roh itu adalah tentara-tentara Allah. Naam. Selama dia saling mengenal, sama apa yang ada di dalam hatinya, dalam i'tiqadnya, maka dia akan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. I'talaf. Nah, wa ma tanaqara min Dan sesuatu yang dia berbeda mesti akan nampak nanti perselisihannya. Nah, tidak bisa disembunyikan. Demikian sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini banyak ikhwani azakumullah yang kita saksikan Nah, dari fitnah-fitnah yang ber, ber, berjalan berlangsung dan muamalah para ulama yang semula sesama ahlu sunnah lalu kemudian dengan itu dia menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu yang kemudian dia menampakkan hal yang baik-baiknya di depan para ulama. Tapi dengan perjalanan waktu Allah Subhanahu wa taala menyingkap dan membongkarnya. Nah, Sulit dia tentu istiqamah di dalam sifat ulfa dan mahabbahnya itu. Naam. Yang kemudian ujung-ujungnya terbongkar dan muncullah kedua aslinya. Naam. Oleh karena itu ulama ahlus sunnah selalu menjelaskan kepada kita dari ciri-ciri. Naam, ahlus sunnah wal jamaah salafiyun itu tidak mungkin bersatu dengan orang-orang yang punya penyimpangan akidah penyimpangan manhaj itu tidak mungkin bisa bersatu. Kalau ada yang bisa seperti ini, maka ini tanda tanya besar. Mengapa dia bisa bersatu? Dia bukan orang yang serumpun. Naam. Tidak mungkin. Maka ini menjadi pertanyaan besar dipertanyakan tentang kesalafiahannya, tentang kesunniahannya. Mengapa dia bisa bersatu dengan ahlul bidah, para hisbiyin. Naam, Mengapa dia bisa saling memuji? Bahkan sebaliknya kadang-kadang memberikan kritikan kepada ulama-ulama ahlu sunnah. Ustadz-ustadz ahlu sunnah dikritik. Dan sebaliknya dipuji. Ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang memiliki hizbiyah. Nah, yang memiliki penyakit di dalam manhaj. Allahul Musta'an. Maka ini tidak jujur. Nah, Di dalam penampakannya terhadap kawan-kawan mereka atau terhadap ulama-ulama, ustadz-ustadz, ahlu sunnah. Dia kadib. Al-ulfatu antaji, antajidahu yafrah bil kalam, yamilu ilaihi mahabbatan minhu lihada syai' walihaula'in nas. Hadihi ulfatun. Tajidu ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sidqin wa yakunu ala muwafaqatin lidh-dhahir wal batin ulfah kasih sayang itu engkau dapati dia yafrah bil kalam yakni bergembira dengan kalam yang hak Nah, kalau ada ulama al-sunnah menjelaskan itu kebenaran, dia gembira, mesti dia senang. Karena itu kalam hak. Nah, mesti timbul rasa dukungan karena kecintaan dan kasih sayangnya dia. Dia mendukung, bukan justru mengkritik. Nah, dia akan condong padanya karena mencintai sesuatu tersebut, mencintai orang yang mengucapkannya. Naam. Maka inilah ulfah yang kau mendapati pada umumnya orang-orang yang sahibal ulfah ini yang memiliki sifat ulfah, kasih dan sayang yakunu ala sidq selalu dia dalam keadaan jujur. Naam, ucapan dan perbuatannya wa yakunu ala muwafaqati lidh wal batin dan dia selalu mencocokkan antara zahir dan batinnya. Naam. Antara luar dan dalamnya sama. Ini orang-orang yang jujur dalam ulfahnya dan mahabbahnya. Naam. Bukan menampakkan kecintaan di luar, dalam hatinya menyembunyikan kebencian. Ini kadib namanya. Nah, Maka ini membutuhkan untuk saling tanasuh alal birri wa taqwa. Naam, kita nasihati orang-orang yang kita menganggap dia keliru di dalam suatu permasalahan. Nah, karena itu tanda kecintaan kita. Kasih sayang kita, kita memberikan nasihat. Bukan kita sembunyikan lalu kemudian kita membencinya dalam hati dan menampakkan kecintaan di luarnya. La. Amma insanun yadda'i salafiyah thumma najiduhu ma yadhkurul masyayikh salafiyyin ولا يذكر الشباب السلفيين ونجده قد يلمز المشايخ السلفيين وقد لا يحب يذكر أسماءهم فهذه علامة على أن هذا الرجل رجل سوء وعنده دخن وعنده أمر غير محمود Adapun seseorang yang mengaku salafi kemudian engkau mendapati dia tidak pernah menyebutkan masyayikh salafiyin ya tidak pernah menyebut ulama-ulama salafin. Oke lah menyebut ulama-ulama kita yang ma'ruf. Yang orang-orang hisbi juga menyebutkan. Syekh bin Bas, Syekh Huthaymin. Ya. Kemudian Syekh Albani. Nah, memang mereka sebut. Tapi ini juga para hisbiin menyebut. Sekarang ada ciri khas khusus yang para Hisbiin tidak akan pernah menyebut nama itu. Dan dia adalah ulama besar, ulama kibar. Yang diakui oleh nama-nama yang engkau sering sebut tersebut dari Ibnu Utsaimin, dari Albani, dari Bimbas, menyebut nama-nama tersebut yang para hizbiyin tidak pernah menyebutnya. Naam. Seperti Syekh Al-Imam Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wad'i. Naam, Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Markhali. Al-Imam Syekh Al-Allama Ahmad ibni Ahmad An-Najmi rahimahullah. Naam, atau Syekh Ubaid Al-Jabiri Para ulama-ulama ini tidak pernah disebut oleh para hizbiyin karena dibenci. Kebenciannya luar biasa karena mereka getol dalam menjelaskan kesesatan dan kebidahan mereka. Dan selalu menelusuri jejak-jejak mereka. Lalu dijelaskan disingkap di hadapan para salafiyin khususnya dan umumnya kaum muslimin wal muslimat. Dijelaskan kebatilan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Sehingga mereka sangat benci dan tidak akan pernah menyebut nama-nama ini. Nah, kita lihat sekarang orang-orang yang mengaku salafi, ahlu sunnah, membatasi penyebutan nama ulama pada nama-nama yang juga disebut oleh para hisbiyin tadi. Ya, Albani misalnya, Uthaymin, Bimbas, rahimahumullah. Tapi nama-nama ini tadi tidak pernah disebut oleh mereka, tidak pernah dipakai oleh mereka. Apakah jujur salafi mereka ini? jujur ahlu sunnah mereka ini? Abadan. La. Mereka kadib dalam pengakuannya ahlu sunnah salaf. Karena para ulama telah meletakkan dasar-dasar pijakan-pijakan untuk Islam dan kaum muslimin dalam menjelaskan ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang apa mencintai berkasih sayang dan menyebut-nyebut nama-nama para ulama-ulama ini tadi ya ini cirinya kalau antum tidak mendapati ini, fattahimhu. Tuduh dia. Tuduh kesalafiahannya, tuduh kesunniahannya. Bukan salafi, bukan sunni yang jujur. Nah, ini sebenarnya jelas mudah. Kaidah yang mudah ini. Tapi ini jarang diketahui atau jarang dijelaskan oleh para asatidah mungkin. Jarang dijelaskan. Nah, kita lihat misalnya Radia ar atau di sini anggaplah misalnya Wahda Islamiyah atau uh, siapa ICM. Ya. Apakah antum pernah mendengarkan mereka menyebut nama Syekh Robi, Syekh Mukbil? Tidak pernah antum dengarkan. Yang sering disebut Syekh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Nah, coba suruh mereka menyebut nama Syekh Robi, Syekh Mukbil, Imam Ahmad An-Najmi, ya mereka risih untuk menyebut nama-nama tersebut. Wallah pertanda pertanyakan kesalafiahan ke ahlus sunnaannya mereka. Mereka bukan ahlus sunnah. Naam. Karena ini adalah pijakan yang dari zaman terdahulu sampai sekarang diletakkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tanda-tanda ciri-ciri ahlus sunnah. Mencintai para ulama-ulama ahlus sunnah. Apalagi ulama-ulama yang memiliki kekhususan dalam perkara-perkara manhaj itu tadi yang gigi dalam membela, sunnah membantah segala bid'ah dan hawa nafsu membantah segala individu dan kelompok-kelompok nah justru mereka ini tidak pernah disebut pertanyakan ke ahlu sunnahnya insya insyaallah ikhwanifidin wa akhwati fillah jelas kalau ada yang tidak jelas mohon ditulis atau langsung bertanya. Naam. Mungkin ada yang ragu dengan kaidah ini. Ya, kalau antum ragu silahkan antum membuka kitab-kitab para ulama. Naam. syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah. Antum saya nasihatkan untuk menguatkan manhaj ini kesalafiahan keahlussunahan kita dengarkan kaset itu dengan keterangan dari para ustadz kita. Kalau antum bisa bahasa Arab langsung melalui para ulama kita. Nah, Ustadz Askari punya syarat terhadap syarah sunnah. Ustadz Umar as juga punya. Ustadz-ustadz yang lain punya. Nah, juga kalau lebih meluas lagi kitab Al-I'tisam Imam Asyati As rahimahullah, ulama terdahulu. Naam. Tambah lagi kitab Lamudur Salus Suyuf. Naam, ini kitab-kitab manhaj yang ditulis oleh para ulama lalu kemudian dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Naam, dari awal ila akhirih sampai akhirnya. Sampai selesai. Naam. Coba kalau kita belum Kemudian ada kitab Ta'zimus Sunnah, kitab kecil yang ditulis oleh guru kami Syekhana Imam As-Syekh eh, As-Suhaibani hafizahullah di Madinah, dosen di Jamiah Islamiyah. Dari dulu awal kita mengenal dakwah, ini yang sering diajarkan oleh para ustadz-ustadz kita. Sehingga dengan itu bisa kokoh kesalafiahan kita dan kita bisa tahu kelompok-kelompok yang tersesat individu-individu yang tersesat. Nah, dengan sebab kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tersebut. Sekarang ini mulai pudar manhaj ini. Para ustadz-ustadz kita tidak lagi punya himmah semangat untuk mengajarkan kitab itu tapi mengajarkan tauhid tauhid tauhid. Ya, sibuk ilmu, sibuk ilmu, sibuk ilmu. Jangan urus fitnah, jangan urus fitnah. Ternyata dengan kesibukan kita dengan ilmu tadi, yang kita merasa sudah paham dengan tauhid ternyata itu juga masih tanda tanya. Kesibukan kita tadi dengan ilmu-ilmu ternyata qadar Allah masyafal kita tidak sadar kalau kita sudah ter terjatuh, kalau kita sudah terkaburkan dengan para hizbiyin. Naam. Ahwa dan bid'ah subuhat. Kita sudah terkaburkan dengan itu. Mana ikrar kita yang kita dengan dengung, dengungkan selama ini bahwa kita sibuk dengan tauhid tauhid, sibuk dengan ilmu ilmu. Mana? Subhanallah. Ternyata kita sudah tidak sibuk dengan ilmu. Naam, juga kita terjatuh dalam syubhat. Naudzubillah, rugi dua kali kita. Naam. Dan ini terbukti ikhwanifiddin Banyak dari ustadz-ustadz kita yang pobi dengan masalah menjelaskan subhat, menjelaskan firqah, mentahdir, hobi dan tidak suka dengan hal tersebut. La haula wala quwata illa billah. Sehingga suatu hari pernah saya ketemu dengan seorang mantan murid anak, murid saya. Naam. Saya bertanya tentang kondisi dakwah di tempatnya. Waktu itu di Raha. Kaif, akhuna, assalamualaikum dengan lemah lembutnya saya. Ya, senyum, salam. Naam, dengan sopan saya bertanya bagaimana dakwah di rahab barakallahu fikum. Ya, bagaimana tentang fitnah hajuri? Saya bertanya seperti itu. Karena saya tahu di rahab menyebar. Langsung dijawab dengan sinis dan menyatakan bahwasanya afwan ustaz saya tidak mau bahas itu. Saya lebih mending mengajarkan orang ikro daripada bicara tentang masalah ini. Allahu akbar. Ini akibatnya kalau sibuk dengan ilmu tidak paham manhaj. Iya kan? Sibuk dengan ilmu tidak paham manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak paham bagaimana dakwah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Coba bayangkan. Jawabannya. Ya. Demikian. Jawaban dia ketika saya bertanya. Kemudian saya kembali bertanya. Taib ya akhi, sekarang saya mau bertanya, kalau ada di tempat antum di sana ada dua orang, yang satu awam, simpatisan lah, mau mengenal dakwah ini, tapi tidak paham ikro. Yang satu paham dakwah salaf, tapi banyak subhat di kepalanya. Mana yang lebih mending? Siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Dia sudah lama ngaji. Tapi banyak subhatnya. Tidak paham dia. Banyak subhat. Ini baru ngaji simpatisan, belum banyak ilmu dia. Tapi dia di lingkungan yang baik. Dia mendengarkan orang-orang yang menasehati dia untuk tidak mendekati subhat-subhat tersebut. Nah, kira-kira mana yang lebih mending? Hah? sepakat insya Allah yang paham manhaj untuk menjawab bahwa ini lebih mending yang simpatisan ini tadi, tapi dia di lingkungan yang aman dari syubhat. Sekalipun dia menuntut ilmu sekali-sekali saja, belum paham bahasa Arab, tapi dia aman dari syubhat. Perkaranya gampang. Tinggal diajari, ya, itu akan masuk karena tidak ada subhat di kepalanya. Tapi kalau yang satu ini Ya, kerjanya ngeyel, ngeyel, ngeyel. Nah, setiap engkau menasehati ada dalilnya. Bantah, bantah, ngeyel, ngeyel. Karena banyak subhat di kepalanya. Ya, tidak jarang yang seperti ini menjadi ahli bidah alul ahwa. Naudzubillah min dhalik. Menjadi mujadil, orang yang tukang debat. Tidak pernah agamanya itu jelas, tidak pernah jelas agamanya dia ini. Selalu ragu terus, bingung terus, ya kabur terus agamanya, tidak pernah jelas. Sebagaimana Imam Malik menyatakan ketika ada orang mau mendebat, Imam Malik menjawab, "Amma ana fa'ala bayyinatin min Rabbi, wa amma anta fashakun, fadhhab ila man huwa mithluka fakhasimhu." Adapun saya di atas agamaku yang jelas tidak ada keraguan manhaj ini. Sudah, Adapun kamu orang yang selalu ragu-ragu terus. Ragu, ragu, ragu. Ya, pemilik subhat. Sedikit-sedikit SMS. SMS, ya. Pokoknya kerjanya tidak pernah belajar. Yang katanya sibuk dengan ilmu tidak pernah majelis ilmu seperti ini tidak pernah. Kerjanya internet. Ya, buka internet, semua informasi. Habis itu SMS. Kirim. Subhanallah, datang berita baru, ambil SMS, kirim Ya. Datang yang ketiga ambil kirim. La haula wala quwata illa billah. Persis apa yang diucapkan Imam Ahmad. Orang ini apa? Fasyakun, orang yang ragu dalam agamanya. Pergi kamu kepada orang yang semisalmu. Debat dia, jangan ke saya. Saya sudah jelas, tidak perlu. Nah, coba. Ini Imam Ah Imam Malik rahimahumullah rahimahullah. Nah, antum sekarang ini salafi banyak salafi yang apa? musyakikun, tashkik, syukuk. Penuh dengan keraguan. Wah Ustadz ini menyatakan begini, Syekh ini, Syekh ini, bagaimana? La ilaha illallah. Akibatnya karena tidak paham manhaj, tidak pernah diajarkan manhaj dari awal. Sehingga tidak bisa mengambil tindakan yang tepat untuk memilah mana yang lebih kuat, kemana saya harus melangkah dalam perselisihan-perselisihan. Karena tidak punya bekal manhaj dari awal. Ya, inilah fungsi menuntut ilmu dengan cara talaki, mengambil ilmu dari guru langsung, kemudian bagaimana praktek guru itu terhadap ilmu tersebut. Subhanallah, demi Allah saya mengenal dakwah lusuna dari awal itu yang diajarkan. Sekarang ini tidak pernah saya melihat seperti itu. Ya, dan alhamdulillah ini sudah mulai tersingkap. Ya, melalui sekali lagi Syekhuna Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga manhaj ini kembali seperti yang dulu. Naam. Untuk membekali ahlu sunnah salafiyin dengan cara berislam yang benar. Naam. Ya, diajari dari awal. Bagaimana prinsip-prinsip ahlu sunnah, kaidah-kaidah ahlu sunnah sehingga mereka terjauh dari subhat terhindar dari segala hizbiyah, penyakit-penyakit hizbiyah, bid'iyah. Naam. Kalau sekedar sibuk dengan ilmu, Hizbiyah juga sibuk dengan ilmu. Naam. Siapa bilang Wahda Islamiyah, Hizbut Tahrir, mereka sibuk dengan ilmu juga. Iya. Naam kajian-kajian di sini, di sana sini, kajiannya banyak. Apakah cukup dengan sibuk dengan ilmu kemudian tidak diajarkan prinsip-prinsip tadi? Nah, bagaimana cara bermuamalah yang benar? Ya? La haula wala quwata illa billah. Nah, Kembali kepada ikhwah tersebut tadi yang saya beri yang saya nasihati, dia pun terdiam dan men menjawab bahwa tentu lebih mending orang yang siapa? Yang simpatisan tadi yang masih baru tapi dia aman dari syubhat. Perkaranya gampang. Ya. Inilah yang diucapkan oleh para ulama, dosa ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah terja terjangkiti penyakit bid'iyah, ini jauh lebih parah daripada orang yang berzina, mencuri, berbuat dosa, dosa besar atau dosa kecil. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa itu di dalam hatinya yakin itu dosa. Sehingga ini bukan subuhat, bukan pengkaburan. Kalau dia yakin dalam hatinya dosa, ada upaya suatu saat dia mau bertobat kepada Allah. Tergantung sejauh mana orang datang menasihati dia. Selesai masalahnya. Karena tidak ada kekaburan. Tapi coba ini orang yang beribadah tapi di atas bid'ah, antum dia tidak akan bertobat. Tidak akan bertobat karena ada penyakit kekaburan dalam i'tiqadnya. Naam. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada bid'ah tahu. Allah menutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bagaimana dia mau bertobat? Dia yakin itu benar, Ah, ini subhat bahayanya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengurutkan tingkatan dosa. Syirik baru setelah itu bid'ah. Bukan dosa besar. Dosa besar setelah bid'ah yang ketiga. Dosa besar tingkatan tingkatannya yang ketiga. Setelah apa? Setelah bid'ah. Jadi jangan main-main dengan subhat. Pengkaburan-pengkaburan. Kalau sudah meresap, sudah masuk, Jangan engkau mengharap gampang untuk rujuk kembali bertobat. Itu sulit. Makanya sebelum terjangkiti jangan dekat-dekat. Kalau ada ustadz yang menasehati antum, jangan dekat-dekat fulan. Banyak penyakitnya, banyak subhatnya. Jauh. Jangan sok pintar. Ya. Jangan sok tahu. Lihat dirimu. Apakah saya sudah membaca ta'zimu sunnah? Sudah mendengarkan kaset ustadz? Apakah saya sudah pernah mendengarkan uh, apa? Kitab Salusiu misalnya atau Lamudur atau pernah mendengar kitab Al-Itisam sudah pernah kalau belum pernah sama sekali berarti belum punya bekal manhaj kalau ada ustadz yang menasehati antum jangan ngeyel ya Jangan sok pintar, sok tahu manhaj ini. Lalu kemudian merasa bisa memilah-milah. Ini yang hak, ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru. La. Naam. Taulah, kenalilah dirimu. Belum punya bekal. Ha, ini penting ikhwan fiddin azakumullah. Mengenal qadr anfusina, kadar diri-diri kita. Naam. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya. Awalnya di Indonesia pelajar belum pernah mengenal manhaj. Pergi ke Yaman dua tahun saja. Ya, dua tahun ini. Pulang jadi pahlawan. Bantah kiri kanan. Berbicara masalah manhaj. Berbicara masalah fitnah. Berbicara masalah semua masalah dibicarakan. Dan melakukan pembelaan-pembelaan. La ilaha illallah. Ini orang yang tidak tahu kadar dirinya. Di Indonesia belum punya bekal manhaj, pergi di Yaman cuma dua tahun, paling lama tiga tahun, berani membantah para asatidah yang tujuh tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun. Naam. Ini orang yang tidak tahu diri. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita harus kenal diri kita. Harus punya sifat tawadu. Rendah hati. Naam, Jangan sok-sok kita. Sifat yang seperti ini, naudzubillah, ini sifat yang sangat berpengaruh untuk kemudian menjatuhkan, menggelincirkan, membinasakan pelakunya ke dalam hizbiyah, ke dalam bid'iyah, ke dalam syubhat. Sifat karakter yang seperti ini. Demi Allah, rata-rata ulama yang tergelincir yang dibantah oleh para ulama-ulama kita sunni karena karakter sifat yang seperti ini. Nah, memposisikan dirinya sama dengan ulama senior, ulama kibar. Padahal dia masih junior, tapi dia posisikan dirinya sama dengan kibar. Antum baca keterangan Syekh Ahmad Bazmul. Ya, pada ucapan beliau yang lainnya. Nah, Syekh saudara beliau bukan Ahmad Bazmul, Syekh Muhammad Bazmul yang pernah datang di Yogyakarta yang sudah saya sampaikan pada antum di antara penyimpangannya si Ali Hasan Al-Halabi dari tiga poin yang dinukil di majalah Kudua iya majalah Kudua atau majalah Syariah Kudua Naam salah satunya adalah seseorang yang tidak tahu memposisikan dirinya ya masih junior dia posisikan dirinya dengan ulama senior sehingga berani membantah kiri kanan Ah, tersesatlah dia. Naam. Pahami ini ikhwani fiddin azakumullah. Sangat penting, apalagi kalau belum pernah ke Yaman. Ya. Belum pernah ke Yaman. Naam. Mungkin kita ya mending kalau ada hubungan dengan asatidah. Yang asatidah itu punya hubungan dengan ulama. Ya, minimal dengan ustadz-ustadz yang lain. Tapi kalau tidak pernah lalu kemudian kita mengolah sendiri. Ah, ini hati-hati, jangan. Jangan mengolah sendiri. Apalagi terkait dengan masalah-masalah manhajiyah. Naam, ikhwani fiddin azakumullah wa akhwati fillah. La haula wala quwata illa billah. Apa yang menyebabkan ikhwai kita ini tadi tiba-tiba punya sikap demikian? Padahal dia termasuk murid saya pribadi yang pernah mondok di tempat kita di Kendari ini. Nah, yang subhanallah, kalau anak sendiri, selalu saya mengulang-ulangi kajian-kajian yang seperti ini. Yang orang-orang berpenyakit mengatakan itu Ustaz Hasan bahas fitnah terus. Iya, karena kamu belum tahu. Nah, sehingga kajian yang seperti ini kalian menganggap ini membahas fitnah terus. Subhanallah. Naam. Itu pun kalau benar. Dan saya kira itu dusta. Karena kajian saya di sini selalunya membaca kitab Riyadhus Salihin. Iya. Naam. Adapun kajian-kajian seperti ini ketika ada maslahat yang harus yang saya pandang harus untuk dijelaskan, kita jelaskan. Setelah itu kita kembali kepada kitab Riyadus Solehin. Naam. Ya. Dan begitu para ulama. Naam. Ikhwanifidina azakumullah. Tidak boleh kita bersifat malas tahu. Ya. Maunya sibuk dengan ilmu saja malas tahu. Nyata-nyata di hadapannya sudah berkecamuk fitnah. Orang sudah banyak korban berjatuhan, adem ayem, diam. Tidak ada upaya kesibukan untuk mencari tahu, kemudian menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan-kebatilan tersebut. Ini tugasnya dan kewajibannya para dai, para ustaz. Tidak boleh bersifat malas tahu. Ya. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Demikian kaidah yang kelima ini. Wallahu alam bisawab dan sebelum saya akhiri majelis ini, saya ingin membacakan ya mudah-mudahan uh, bisa selesai.